Ada pertanyaan di sini Ustaz, anak kadang sulit untuk diarahkan ke hal kebaikan. Apa ini efek jelek maksiat orang tua? Bisa jadi. Bisa jadi. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian maka itu adalah akibat perbuatan kalian dan Allah memaafkan kalau kalian taubat. Fudail bin Iyad radhiyallahu an rahimahullahu taala berkata, "Inni la'asillah asillah, athara dhalika fi dabbati fi ahli wa dabbati." Sesungguhnya terkadang aku berbuat maksiat kepada Allah dan aku pun melihat efek buruknya, jeleknya pada keluarga dan kendaraan saya. Wa inni la atubu ilallah. Setelah itu aku pun taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ara athara dzalika fi ahli wa dabbati. Aku pun kemudian melihat kembali efek baiknya, taatnya istri saya, nurutnya istri saya, nurutnya anak-anak saya, kendaraan saya pun juga nurut, Waqat atubu ara dhalik. Dan terkadang aku sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun aku tidak melihat perubahan pada anak saya, pada istri saya, pada keluarga saya. Fa'alimtu anna taubati lam tuqbal. Maka aku pun tahu pada saat itu bahwa sepertinya taubat saya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi. Namun keluar dari ini semua barakallahu fikum ya ikhwan, jangan pernah putus asa untuk mengharapkan kebaikan anak kita. Apalagi kalau sampai mendoakan kejelekan, jangan. Anak kita kita sudah arahkan, kita sudah ini malah tetap aja balapan liar misalnya. Mudah-mudahan mati kamu nak. Jangan, haram. Kata Rasulullah SAW, alaihi wasallam, "La tad'u ala amwalikum wala ahlikum bisyar an sa'ata ijabah. Jangan kalian mendoakan harta kalian ataupun keluarga kalian dengan kejelekan. Khawatirnya kalian pas berdoa bertepatan dengan waktu mustajabah. Jangan pernah putus asa. Apalagi sampai mendoakan kejelekan. Betapa banyak anak yang sadar setelah orang tuanya meninggal. Coba kalau kamu sudah terlanjur mendoakan kejelekan. Anaknya usia SMP, sudah balik, belum salat. Nggak pernah salat, didoakan kejelekan, celaka, mati, mati benaran. Rugi dia. Nggak dapat apa-apa dari anaknya. Bahkan mencelakakan anaknya sendiri. Tapi kalau dia selalu sabar, berdoa kepada Allah, sabar dan berdoa, sabar dan berdoa. Bisa jadi anaknya ini atau doanya ini makbul setelah orang tuanya meninggal. Begitu orang tuanya meninggal sadar dia. Ini barakallahu fikum yang harus diperhatikan. Yang pertama sekali adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dan jangan pernah putus asa. Dan ini memang saya ingin cerita sedikit salut salutnya salah satu salutnya saya dengan tradisi doa atau adatnya orang Yaman marah pada anaknya semarah apapun ujung-ujungnya Allah yahdik ya walad semoga Allah beri hidayah mu hai anakku kadang-kadang marah himar kalb wallahi bawqat terasak demi Allah saya penggal leher kamu katanya Allah dik. tetap kalimat Allah dik tersisipkan di situ Diceritakan Syekh Mukbil di dalam biografi hidup beliau begitu. Cerita kalau dulu dia adalah orang yang sering juga melawan orang tua. Disuruh orang tua ke kebun malah mainan. Disuruh ini terakhir ibunya marah. Dan di, ketika kemarahan ibunya memuncak, ibunya mengatakan Allah yahdik. Kata beliau sepertinya saya seperti ini karena doanya ibu saya waktu itu pas, pas marah. Subhanallah, itu salah satu yang bikin kita salut. Doa mereka atau namanya selalu mereka tidak terlepas dari kalimat Allah ya dik Kita belajar pun begitu. Guru-guru kita di Yaman, kita belajar ketika ditanya hendak. Ditanya, ternyata nggak bisa jawab Allah ya dik Paling marah-marahnya begitu, Allah ya dik kalau kita kan di Indonesia kadang dasar malas. Sudah bodoh malas lagi. Makan tidur melulu kerjanya. Akhirnya nggak termotivasi untuk semangat belajar orang. <laughs> Tapi kalau di sana Allah ya dik. Nggak kemudian orang berpikiran saya nggak mau jawab lah biar doain Allah ya dik. Enggak. Kalau dijawab Allah ya barik Doa itu masya Allah ringan sekali. Begitu kita menjawab pertanyaan, Masya Allah, Barakallahu fiqh, Zakallah khair. Semangat dia artinya berarti pelajarannya diperhatikan. Itu yang kita lihat. Jadi perbiasakan. Walaupun marah pada anakmu, diusahakan. Ringan aja kok. Allah yadik. Marah-marah tapi Allah yadik. Barangkali dibalik kemarahan kita ini, di situ sumber kebaikan anak kita. Allah yahdik. Itu adat Yaman yang Masya Allah. Yang kita lihat dan memang saya salut. Saya perhatikan Masya Allah. Salut. Anak-anak kecil pun begitu. Anak-anak kecil kadang-kadang berantem ini ribut berantem. Tetap aja yang satu Allah yahdik. Masya Allah ini adat yang bagus. Kalau orang tua sudah terlanjur keras terhadap anak, apa yang harus segera dilakukan jazakumullah khair? Rubah. Tunjukkan kepada anak Jangan juga terlalu merendahkan dan terlalu menghinakan diri kamu di hadapan mereka. Nanti juga mereka akhirnya merasa kalau kamu misalnya sampai nurut-nurut, sampai nunduk-nunduk minta maaf, kamu akhirnya suatu saat marah pada mereka nggak dihargai lagi. Alah marah-marah nanti minta maaf lagi aja kok. Jangan. Tunjukkan kepada mereka barakallahu fikum bahwa sistem pendidikan kamu sudah berubah. Dengan cara mungkin marah, dengan apa namanya marah tetapi tidak keras terus. Marah-marah tetapi artinya suatu saat juga seperti yang tadi kita jelaskan, kamu sebagai orang tua tetapi dari sisi lain kamu juga sebagai teman anak-anakmu sehingga terkesan anak-anak itu terhibur benar-benar barakallahu fikum terlindungi ada pelindungnya yakni orang tuanya dan ada temannya yakni orang tuanya sendiri itu demikian pula dengan istri kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu ar-rajulu bi mar'ah walal mar'atu bifadlir rajul wal yagtarifa jami'an Janganlah seorang lelaki mandi dengan air sisa istrinya dan jangan pula seorang istri mandi dengan air sisa suaminya. Tetapi hendaknya mereka menimbah berbarengan. Apa kemudian ini menunjukkan berarti makruh seorang wanita mandi dengan sisa perempuan atau sebaliknya tidak mungkin juga, apalagi haram. Karena toh kenyataannya Rasulullah pernah mandi dengan air sisa Maimunah. Tetapi ada keterangan di situ Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala bahwa di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita adab demi untuk kelanggengan dan keharmonisan rumah tangga. Kata Rasulullah, karena hadisnya kalau kita cermati apa kalau kita cermati di sini? Bertentangan. Apa kata Rasulullah? Jangan seorang laki-laki mandi dengan sisa perempuan atau sebaliknya, tapi hendaknya menimbanya berbarengan. Artinya mandinya bareng. Kira-kira coba kalau mandi di satu kamar mandi bareng dengan istri misalnya. Kira-kira ada nggak yang lebih duluan mengambil air? Hah? Ada kan? Berarti ketika istri kita lebih duluan ngambil air dari bak mandi, sekarang air ini sisa dia. Ya bukan? Atau kita yang duluan ngambil berarti air ini sisa siapa? Sisa kita. Maka berarti dia nggak boleh kalau kita fahami bahwa ini adalah haram atau makruh. Tetapi ternyata maknanya kata beliau rahimahullah taala, di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita yang lebih baik. Apa maknanya? Daripada kalian mandi sendiri-sendiri, kan lebih harmonis, lebih terkesan barakallahu fikum kepada istri Anda bahwa Anda sangat menghargai dia, bahwa Anda sangat memuliakan dia, bahwa Anda sangat menghormati dia kalau mandi bareng daripada mandi sendiri-sendiri. Kan begitu. Lebih terkesan dan lebih harmonis di dalam rumah tangga. Walaupun pengantin lama. Demikian, di samping kita sebagai suami, pada dia pemimpin, pada dia juga teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lari, apa namanya berjalan bersama Aisyah berlomba jadi nggak selamanya kamu itu istri tunduk di hadapan saya. Rasulullah mengatakan kalau seandainya saya sujud kepada selain Allah nggak boleh, saya akan perintahkan wanita sujud. Kamu harus sujud sama saya. Jangan. Kerja sana, masak. Loh, istri kita itu bukan budak. Bukan pembantu. Kita pun juga harus memuliakan dia. Walahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf Kata Allah Azza wa Jalla. Dan bagi istri-istri kalian juga berhak mendapatkan kebaikan dari kalian wahai suami. Sebagaimana kalian mengharapkan kebaikan dari mereka. Timbal balik. Harus ada timbal balik barakallahu fikum. Demikian pula pada anak-anak kita. Kita menunjukkan kepada mereka bahwa kita adalah sebagai orang tua yang melindungi mereka. Juga sebagai teman yang bisa mereka, yang suatu saat bisa bermain dengan mereka yang tidak sampai menjatuhkan muruah kita di hadapan mereka. Apakah pendidikan anak hanya diarahkan masalah agama saja atau diarahkan ke masalah pekerjaan? Dua-duanya kan? Dua-duanya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka min ad dunya." Wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wa la tabghi al fasada fil ard. Dua-duanya perintah atau namanya pendidikan agama juga pendidikan anak-anak kita kita arahkan juga kepada mereka supaya memiliki kerjaan supaya mereka memiliki profesi tertentu sehingga mereka bisa mencukupi keluarganya nantinya kalau besok lusa berkeluarga. Nah, Itu yang harus kita fahami bahwa tidak hanya semata-mata agama saja yang harus difahami tetapi juga nggak masalah kita ajarkan kepada mereka dan kita fahamkan kepada mereka pendidikan-pendidikan yang lain di pesantren misalnya ada pendidikan keterampilan sehingga anak ketika keluar dari situ dia mendapatkan ilmu agama dan juga mendapatkan keterampilan. Gimana cara menasehati seorang agar tidak menyinggung? Jangan-jangan saya yang dimaksud ini. <laughs> Tapi saya nggak menyinggung kok. Ya kalau fik. Pertama, kita di dalam kehidupan dunia, kita jangan selalu berkecil hati. Dikit-dikit tersinggung. Bahkan ketika mendengar khutbah seorang ustadz khutbah, tuh sepertinya nyinggung saya lagi ini. Tersinggung saya dengan khutbah tadi. Tersinggung saya dengan daurah tadi. Tersinggung. Apa gunanya? Jangan-jangan sebentar lagi setelah dia baca Al-Quran tersinggung dengan Al-Quran. Begitu dia membaca Al-Quran, fanaja la'natullahi alal kadhibin. Kita jadikan la'anat Allah atas pendusta. Aduh, tersinggung saya ini. Tinggalkan, nggak usah baca Al-Quran. Perbiasakan ya akhi barakallahu fikum wasi'as sadr, lapang dada lapang dada. Kalau Anda tersinggung dengan omongan orang lain, maka tidak menutup kemungkinan orang lain pun juga selalu tersinggung dengan omongan kamu. Tetapi hendaknya kamu lapang dada wasi as sadr. Kalaupun kamu tersinggung dengan pemahaman barakallahu fikum dengan ungkapan saudara kamu, dengan ucapan saudara kamu, maka kamu lihat dalam hal apa dulu. Kalau itu adalah berkaitan dengan akhlak burukmu, kamu disinggung, alhamdulillah. Berarti ada kesempatan saya memperbaiki diri. Apa gunanya kamu ngomong kurang ajar? Kamu nyinggung saya ya? Enggak perlu. Tinggal kalau memang kamu merasa, insya Allah saya akan rubah akhlak saya. Ternyata saya digunjingkan. Ternyata saya jelek. Ternyata saya dibilang, perbaiki akhlak kamu. Suatu saat orang akan mengatakan bahwa kamu sudah berubah. Selesai. Tapi kalau memang ternyata singgungan itu tidak pada diri kamu, ngapain kamu ngurusin? Ngapain kamu ngurusin? Ini orang itu sepertinya dia nyinggung saya, padahal saya nggak benar loh berbuat seperti itu. Ngapain diurusin? Ada Ustadz dauro seharian. dauro seharian itu itu semuanya menyinggung subhatnya Ustadz Mustafa Al-Butoni. Hah? Seharian cuma untuk membahas saya. Berarti hebat saya dong. Doro sehari cuma untuk membahas saya. Hebat berarti saya. Masya Allah. Kasihan sekali tuh Ustadz. Lah ngundang orang yang hadir sampai 100 lebih. Daurah satu hari berapa jam coba? Cuma untuk bahas saya Hebat benar saya berarti. Jadi terkenal dong. <laughs> apa ruginya? Kalau memang benar apa yang disampaikan, ya saya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak benar, ngapain mikirin? Kalau kalian tunjukkan nih kasetnya nih suaranya dalam daurahnya dalam ceramah ini kasetnya ada, suaranya ada. Ini tulisannya ada, dan dia berkata begini, kalau ada apa beratnya? Sebelum kamu dengarkan dan setelah kamu dengarkan, saya sudah cabut dan saya sudah rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan mengulangi lagi ucapan seperti itu, saya mengingkarinya. Selesai. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan nggak mesti laporan. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang tidak benar, terserah aja. Ngapain ngurusin? Kasihan sekali doro seharian pembahasan cuma untuk saya. Kan rugi nggak itu? Rugi dan menyanyiakan telinga umat. <laughs> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar lewat istrinya Abu Jahal, Abu Abu Lahab, Ummu Jamil, walaysa bil Jamil, Kata Ummu Jamil istrinya Abu Lahab, "Mudhammaman abaina wa amrahu qalaina wa dinahu mudhammaman asaina wa dinahu qalaina wa amrahu asaina." Naam. Lewat sambil mengatakan mudhammam. Siapa artinya mudhammam? tercela. Siapa yang dimaksud muzammam? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad kan artinya terpuji. Diganti oleh dia apa? Muzammam artinya tercela. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuek aja dengarnya. Beliau dengar kata beliau, "Innama ya'nuna muzammam." Innama ta'ani muzammam wa ana Muhammad. Kenapa kau harus marah pada dia? Dia kan mencela muzammam. Saya kan Muhammad. <laughs> ya akhi barakallahu fikum besar dada Anda. Kenapa harus saya marah? Dia kan mencela muzammam. Saya kan Muhammad. Walaupun jelas arahnya kemana? Kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Um diucapkan di hadapannya muzammaman abaina wa dinahu qalaina wa asaina perintahnya kami maksiati agamanya kami tinggalkan siapa yang dimaksud kalau bukan Rasulullah Rasulullah dengan cuek dan sederhana menanggapi innama ya'nunam innama ta'ani mudhammam wa ana Muhammad biarkan aja dia kan mencela mudhammam saya kan namanya Muhammad sederhana santai jangan selalu barakallahu fikum intinya besar dada ya ikhwan apalagi kalau seorang ustadz jangan suka mentaawir dan mentaabir dan mentaawil sepertinya dari omongan ini mengarah ke sini yang saya pahami dari jawaban pertanyaan ini maka ini menunjukkan orang ini begini dan begitu dan begitu hebat benar jadi tukang ramal. Apa beratnya husnudzon kepada ikhwannya? Na'am barakallahu fikum. Di sini ada pertanyaan. Ustadz, di kalangan ikhwan atau akhwat, ada yang sering antipati dan membicarakan ustadz-ustadz dan tolabul ilm yang mengisi di roja. Bahkan melarang mendengarkan radio atau roja TV tersebut. Bagaimana sebenarnya sikap yang harus kita lakukan jazakumullah khair. Tanyakan kepada ustadz yang antipati tersebut. Iya kan? Tanyakan kepada yang bersangkutan Barakallahu fikum. Dan tidak bisa kita berbicara secara umum. Wallahu alam bisawab. Sudah cukup ya? Cukup insyaallah taala barakallahu fikum.